Fikhul Asma'il Husna. Walillahil Asma'ul Husna fad'uuhu biha. Doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi menggunakan nama, nama Allah Ar-Rabb ini atau Rabbana misalnya Rabb kami wahai Rabb Penjelasan nama-nama Allah yang mulia. سيجزون ما كانوا يعملون Misalnya dalam surat Simaklah kajian fikih Asmaul Husna di setiap Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustaz Abdullah Taslim MA Hafirullahu Ta'ala. Roja 756 kHz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min سيئات a'malina.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 Al-Fiqhul Akbar, fikih yang paling besar dalam agama Islam yaitu mengenal tauhid, mengenal akidah, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kepada kita untuk menuntut ilmunya yang paling agung, mempelajari petunjuknya yang paling mulia, yaitu mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha sempurna dan maha indah. Yang inilah ilmu inilah yang paling pertama kali masuk dalam keutamaan yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia mudah atau Allah mudahkan dia untuk memahami memahami agama Islam ini. Masyarakat muslimin, para pendengar radio Raja rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bertemu di majelis pengajian membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna beserta fawaid as-sulukiyah faedah-faedah untuk apa ini memperbaiki meningkatkan ibadah kita meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena demi Allah ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah cara yang paling utama sebab yang paling besar untuk menumbuhkan keimanan kita, untuk menyempurnakan akidah dan keyakinan kita yang dengan itu akan semakin mengokohkan semangat kita untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Pada kesempatan pengajian kali ini kita akan mengkaji satu nama yang satu nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang maha agung, yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu namanya Al-Matin. Al-Matin yang maha kokoh. Yang ini juga semakna dengan nama Allah yang lainnya Al-Qawi, yang maha yang maha kuat. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Matin disebutkan dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zariyat ayat 58. Inna Allah huwa razzaku dhul quwwati al-matin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha memberi rizki. Zulkuwah yang maha memiliki kekuatan. Al-matin lagi maha kokoh. Lagi maha sangat kuat. Al-matin. Nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah yang akan kita bahas pada kajian kita kali ini. Adapun nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi yang Maha Kuat yang namanya apa ini artinya atau kandungannya dekat dengan nama ini itu disebutkan lebih e, dalam beberapa ayat Al-Qur'an di antaranya surat Asy-Syura ayat 19 Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz Allah Subhanahu wa taala Maha penyantun atau maha lembut terhadap hamba-hambanya dan memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya wahwal qawiyul aziz dan dia maha kuat lagi maha perkasa Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli innallaha qawiyun aziz dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat ke-21 Allah berfirman sungguh apa ini Allah telah menetapkan bahwa kemenang, aku akan memenangkan. La aglibanna ana wa rusuli, aku dan rasulku akan menang. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat, lagi maha perkasa. Yang jelas, nama Allah subhanahu wa ta'ala al-matin, disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 58 ini, yang berdasarkan inilah para ulama ahlu sunnah wal jamaah, menetapkan nama ini sebagai salah satu daripada Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan maha baik. Seperti Imam Ibnul Asir dalam An-Nihayah fi Gharib al hadis wal asar Ibnu Taimiyah, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, kemudian juga Syekh Ibnu Utsaimin dan para ulama yang lainnya rahimahullah taala. Al-Matin yang maha kokoh. Mendengar nama ini saja kita sudah membayangkan, kita sudah merasakan satu ketenangan dengan keimanan yang kita miliki. Mendengar nama ini saja orang yang beriman tentu akan semakin mantap dalam keimanannya <coughs> dan semakin segar dalam menjalankan agamanya. Karena dia senantiasa dilindungi oleh zat yang maha kuat dan maha perkasa. Karena dia senantiasa diberi, dia senantiasa diberi petunjuk dan dijaga oleh zat yang tidak ada sesuatu pun di dunia ini, di langit maupun di bumi yang bisa mengalahkannya. Inilah Al-Matin zat yang maha, zat yang maha kokoh. Secara bahasa Al-Matin, secara bahasa al-matin <clears throat> itu diterangkan dalam uh, oleh ulama ahli bahasa. Al-matin artinya adalah kekokohan. Al-matanah artinya sesuatu yang kokoh dan tinggi begitu. Makanya kalau dikatakan permukaan ar, uh, bumi yang agak tinggi itu dikatakan matnul art. Permukaan tinggi yang apa permukaan bumi yang kokoh kemudian agak tinggi sedikit ya. Itu dikatakan matnul ard. yakni matannya bumi. Karena dia kokoh dan mengandung atau ada unsur ketinggian padanya. <clears throat> Inilah pengertiannya secara bahasa. Demikian pula diterangkan dalam kitab Al-Qamus Al-Muhib bahwa dari kata-kata al-matana inilah diambil yang saya katakan tadi permukaan bumi yang sangat kokoh dan tinggi. Sehingga oleh Imam al Asir dalam kitab an ya, sewaktu menjelaskan asal makna nama Allah yang maha indah ini, kemudian menyebutkan arti daripada nama Allah yang maha indah ini, beliau mengatakan, Al-Matin adalah yang maha kuat dan maha kokoh, yang ketika dia melakukan semua perbuatannya dia ditimpa dia tidak ditimpa kesusahan, keberatan maupun maupun kepayahan Wala yauduhu hifdhuhuma dan tidak akan memberatkan baginya untuk menjaga langit-langit dan bumi. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma wa ma massana min lughub Sungguh-sungguh kami telah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan kami tidak ditimpa sedikit pun dari kepayahan. Inilah makna al-matin menurut keterangan para ulama ahli bahasa. Kemudian tentu saja nama Allah Subhanahu wa taala yang in, yang maha indah ini yang maha agung ini diterangkan pengertiannya secara luas oleh para ulama yang mengandung pengertian semua makna kekuatan. Semua makna kekuatan karena kekuatan itu adalah Allah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata di dunia dan di akhirat nanti. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 165 ولو idh yarawna al-'adhab anna al أن lillahi jami'an wa anna الله syadidul azab. Dan ingatlah ketika orang-orang zalim di hari akhirat nanti ketika mereka telah memandang atau menyaksikan azab Allah Subhanahu wa taala mereka menyadari bahwa annal quwwata lillahi jami'an semua kekuatan adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaannya. Maka Al-Matin, nama Allah Al-Matin diterangkan oleh para ulama ahlu sunnah artinya adalah syadidul kuwah yang sangat besar kekuatannya Alladhi la yu'jizuhu syai'un wa la yaglibuhu ghalib wa la yaruddu qadha'ahu raddun yang tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkannya yang bisa melemahkannya tidak ada satu sesuatu pun yang bisa menolak ketentuannya. Yunafidu amrahu wa, di yumdi qada'uhu fi khalqi. Dia maha mampu untuk <clears throat> untuk menetapkan hukumnya dan memperlakukan segala ketentuannya pada makhluknya. Yu'izzu man yasha'u wa yudhillu man yasha'. Dialah yang mampu untuk memuliakan siapa yang dikehendakinya dan menghinakan siapa yang dikehendakinya. Yang suruh may wa yukhzilu Dia mampu untuk menolong, memberikan pertolongan kepada siapa yang dikehendakinya dan meninggalkan, tidak menolong siapa yang dikehendakinya. <clears throat> La mansurun illa man nasarahu wa la aziza illa man a'azzahu. Wa kadzalikal makhdhulu man khadalahu Allah wa dzalilu man adallahu. Tidak ada orang yang akan mendapatkan pertolongan kecuali orang-orang yang ditolongnya. Tidak ada yang akan mendapatkan kemuliaan kecuali orang-orang yang dimuliakannya. Demikian pula tidak ada orang yang makhzul, ditinggalkan, dijauhkan dari pertolongan Allah kecuali orang-orang yang Allah berpaling darinya. Dan tidak ada orang-orang yang rendah kecuali orang-orang yang direndahkannya. Subhanallah makna yang sangat indah dari nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini. Tidak ada kemuliaan kecuali orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka kemuliaan atau apa yang dianggap mulia oleh manusia dari segala sesuatu yang selain dari petunjuk Allah, selain dari kemuliaan Allah, itu adalah kemuliaan yang palsu yang sebentar lagi akan mereka saksikan kehinaan daripada apa yang mereka anggap mulia itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, walillahil izzatu walirasulihi وللمؤمنين ولكن walakinnal لا la ya'lamun sungguh kemuliaan itu adalah milik Allah milik rasulnya dan miliknya orang-orang yang beriman akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui tidak memahami hal tersebut inilah kemuliaan yang sebenarnya maka berbahagialah dan merasa mulialah orang-orang yang diberikan kemuliaan yang hakiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengalahkan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. surukumullahu fala ghalibalakum lakum wa iyahdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Demikian firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 160. Jika Allah telah menolong kalian, maka tidak ada sesuatu pun, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Tapi jika Allah telah meninggalkan dan tidak menolongmu, maka siapakah yang dapat menolongmu setelah Allah Subhanahu wa taala selain Allah Subhanahu wa taala? Maka oleh karena itu hendaknya orang-orang yang beriman hanya bertawakal kepadanya. Subhanallah, siapa yang kemudian merasa berkecil hati dengan adanya ayat ini? dengan adanya janji yang agung dari zat yang maha kuat ini. Siapa yang kemudian merasa malu dengan keimanannya, merasa risih dengan keimanannya, merasa rendah dengan berpegangnya dia dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ayat ini merupakan sebaik-baik motivasi untuk membuat jiwa kita tegar, membuat kita semakin mantap berpegang dengan agamanya karena yang melindungi kita atau yang menjanjikan kekuatan bagi kita adalah zat yang maha kuat yang padanya lah semua semua apa ini apa ini semua macam dan semua bentuk kekuatan. Dan siapakah yang kemudian merasa hina dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya? Yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kemuliaan tersebut hanya pada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, tidak ada yang mulia kecuali orang-orang yang Allah muliakan dan oleh karena dan oleh karena itulah orang yang beriman yang berpegang dengan agamanya jangan merasa hina wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu bersedih hati sedangkan kamu adalah orang-orang yang paling mulia orang-orang yang paling tinggi dengan syarat apa in kuntum mu'minin jika kalian benar-benar beriman maka ini kebanggaan yang tinggi kebanggaan yang besar Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang pantas dimuliakannya, maka wajib bagi mereka untuk merasa bangga dengan kemuliaan tersebut. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, <clears throat> "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia dari Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan itulah hendaknya mereka berbangga karena itu semua lebih baik daripada kemewahan dunia yang dihimpunkan oleh manusia. Lihatlah, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berbangga dengan karunia Allah dan rahmatnya. Yaitu iman dan Al-Quran. Artinya adalah maknanya iman dan Al-Quran. Yaitu kembali kepada apa? Ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Diperintahkan kita untuk merasa, merasa mulia dengan dua hal ini. Sampai-sampai Ibnu Qayyim sewaktu menerangkan tentang ayat ini beliau mengatakan laulam yakun fi fadlil ilmi illa hadhil ayatu lakafa biha syarafan wa fadla. Seandainya tidak ada dalil yang menerangkan tentang keutamaan tentang keutamaan memahami agama Allah dan mengamalkannya kecuali ayat ini saja maka cukuplah ini sebagai keagungan sebagai keagungan dan kemuliaan. Maka subhanallah, ini menunjukkan kepada kita <clears throat> bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan orang-orang yang dikehendakinya, maka oleh karena itu jangan merasa hina dengan keimanan yang kita miliki, dengan usaha kita untuk memperbaiki diri, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena hanya orang-orang yang tidak berimanlah yang berpaling dari semua kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba-hambanya. Ini makna yang diterangkan oleh para ulama tentang nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini yaitu Al-Matin. Kemudian penjabaran daripada nama Allah yang maha indah ini lebih lanjut seperti yang diterangkan oleh para ulama adalah <clears throat> bukti-bukti kekuatan dan kemaha perkasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala apa ini yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an ataupun yang kita persaksikan langsung penciptaan alam semesta beserta isinya kemudian penciptaan benda-benda di langit yang demikian besar dan dengan keteraturan yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha perkasa karena dia mampu menciptakan semua ini dengan demikian teratur dan tanpa ditimpa rasa payah dan lelah sedikit pun. Seperti ayat yang saya sebutkan tadi. Kemudian, di antara bukti kemahakuasaan dan maha perkasaan Allah Subhanahu wa taala, kemahakuatan Allah Subhanahu wa taala adalah pertolongan dan kekuatan yang diberikannya kepada para rasulnya, para nabinya alaihi wassalam dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Allah berjanji dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Hajj ayat 40. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ Sungguh-sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan benar-benar menolong orang-orang yang menolongnya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat lagi maha perkasa. Allah berjanji, dia akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Yaitu orang-orang yang mengikuti petunjuknya memahaminya dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Kata Allahu la aglibanna ana, ana wa rusuli. Innallaha qawiyyun aziz. Allah menetapkan bahwasanya aku dan rasulku pasti akan menang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuat lagi maha perkasa. Inilah janji kekuatan Allah Subhanahu wa taala pertolongannya bagi orang-orang yang beriman. Maka orang yang berpegang kepada agama tidak merasa takut tidak merasa gentar ketika mereka menjalankan agamanya karena mereka yakin dilindungi oleh zat yang maha kuat yang menguasai semua alam semesta beserta isinya. Karena mereka yakin akan pertolongan darinya. Karena mereka yakin bahwa makhluk tidak akan mampu memberikan sedikit pun kemadaratan bagi manusia, kecelakaan bagi manusia, kecuali dengan izin Allah. Maka ini menjadikan orang yang beriman berani menjadikan mereka tegar dalam berpegang dengan agamanya. Dalam sebuah hadis yang terkenal, riwayat At-Tirmidzi, sewaktu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menasihati anak paman beliau, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di antara beliau bersabda, wa alam annal ummata law ijtama'u ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak." Wa in wa in ijtama'u ala ayyadhurruka yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bishay'in qad katabahu Allahu alaik. Ketahuilah bahwasanya umat manusia seluruh mereka meskipun mereka bersatu padu berkumpul untuk memberikan kebaikan bagimu, bagimu, kemanfaatan bagimu. Lam yanfa'uka mereka tidak mampu melakukan hal tersebut, memberikan kebaikan bagimu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan akan kamu dapatkan sebagaimana kalaupun mereka berkumpul bersatu untuk mencelakakanmu, memberikan kerugian bagimu, mereka tidak mampu melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan akan menimpamu keburukan yang akan mengenaimu. Jadi semua di tangan Allah. Kebaikan dan keburukan yang bisa menentukan segala sesuatu cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa kita harus takut kepada makhluk? Maka mengapa kita harus bersandar kepada mereka? maka mengapa kita harus mencari keridhaan mereka? Sementara mereka tidak mampu melakukan apa-apa, mereka adalah makhluk seperti kita, dan mengapa kita tidak berusaha untuk bersandar kepada zat yang maha kuat, yang maha mampu memberikan kekuatan, memberikan kemuliaan, dan memberikan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Makanya, di antara nasihat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ketika menasihati seseorang untuk atau menjelaskan bagaimana cara untuk mencapai ikhlas. Ikhlas dalam beragama. Kata beliau, keikhlasan dalam beragama yang memang ini perkara yang sulit dicapai oleh manusia kecuali orang-orang yang Allah beri taufik, kecuali orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan sifat-sifatnya. Kata beliau sulitnya karena dalam diri manusia itu selalu ada dua hal yang menghalangi ikhlas. Pertama, hubbus sana wal madah. Yang kedua, hubbu ma fi aidin nas. Menyukai pujian dan sanjungan. Yang kedua, menyukai balasan yang ada di tangan manusia. Kadang-kadang orang tidak suka balasan diberi uang mungkin tapi dia tidak akan lepas dari suka dihormati, suka dipuji, suka disanjung. Sebaliknya ada orang yang mungkin ini bisa, tapi masalah-masalah balasan keduniaan dicarinya. Kata beliau, kalau kita perhatikan hakikatnya dan kita renungkan bersama, ternyata pujian dan sanjungan manusia itu tidak bermanfaat. Kenapa? Pujiannya tidak mendatangkan keberuntungan karena mereka tidak bisa memberikan kebaikan kepada kita celaan mereka juga tidak mendatangkan kerugian karena mereka tidak bisa memberikan keburukan bagi kita. Yang bermanfaat pujiannya dan yang membahayakan celaannya cuma Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, maka kalau orang mengingat meyakini bahwasanya yang bermanfaat pujiannya cuma Allah dan yang mencelakakan celaannya celaannya atau kemarahannya cuma Allah Subhanahu wa taala, maka buat apa mengharapkan pujian manusia dan buat apa takut dari celaan mereka? Itu yang pertama. Yang kedua, menyukai balasan yang ada di tangan manusia. Kata beliau, ini dihilangkan dengan cara apa? Dengan cara meyakini bahwa kalaupun ada balasan kebaikan harta atau materi yang manusia berikan kepada kita, yakinlah bahwa apa yang ada di tangan Allah lebih baik, lebih utama dan lebih mulia, lebih sempurna. Bahkan semua yang ada di tangan manusia itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ini nasihat yang agung untuk mencapai ikhlas dari imam yang sangat mulia ini. <coughs> yang tentu saja ini akan dirasakan pengaruhnya semakin besar oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan kesempurnaan, kemahagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang semakin besar keimanan ini menancap dalam dirinya, semakin kuat pula pengaruhnya dalam hatinya sehingga memudahkan dia untuk mengamalkannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah apa ini uh, azab dan kebinasaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang yang kufur, orang yang menentang perintahnya. Kita sudah sering baca dalam Al-Quran, kaum Fir'aun, kaum Ad, kaum Samud, umatnya Nabi Nuh dan yang lainnya yang mereka itu memiliki kekuatan. Bala tentara yang kuat, tenaga yang kuat, tapi Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka. Tidak bermanfaat sedikit pun kekuatan mereka. Karena mereka berhadapan dengan zat yang maha kuat. Oleh karena itu ini semua merupakan pelajaran bagi kita untuk hendaknya kita bertakwa kepada Allah dan jangan sekali-sekali melakukan sesuatu yang membuat Allah murka kepada kita dengan kita memusuhi orang-orang yang dicintainya. Kita semua harus takut akan hal ini. Jangan sekali-sekali mengejek atau melecehkan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya, mempelajari agamanya dengan baik kemudian mengamalkannya. Apalagi orang-orang yang berilmu yang kita ketahui dari ilmunya Eh, apa ini orang-orang yang semangat mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkannya. Takutlah kepada ancaman dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursi, man adali waliyan fakoda tuhu bil bilhar Barang siapa yang musuhi kekasihku, musuhi orang yang aku cintai, maka sungguh-sungguh aku telah menyatakan peperangan terhadapnya. Ibnu Qayyim mengatakan yang dimaksud dengan kekasih Allah ini penghulunya adalah warasatul anbiya, Hum sadatu awliyaillah. Pewarisnya para nabi. Orang-orang yang memiliki semangat untuk mempelajari sunnah anjuran atau petunjuk para nabi dan mengamalkannya. Mereka adalah orang-orang ahlu sunnah yang sebenarnya. Hati-hati jangan sampai membenci mereka, menyakiti mereka karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan فَقَدْ adzantuhu bil harb. Sungguh aku telah menyatakan perang terhadap orang-orang yang menyakiti kekasihku yaitu orang-orang yang mempelajari petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan semangat dan kemudian berusaha untuk untuk mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Dan masih bukti-bukti kekuasaan dan apa ini kemahakuatan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini seperti rezeki yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya, rezeki yang halal, maka jangan pernah takut tentang masalah rezeki. Amalkan kebaikan kepada Allah dengan yakin, maka kita akan dapatkan rezeki yang halal yang yang Allah mudahkan dengan itu kebaikan untuk kita. Berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh dengan menyebut namanya Ar-Razzaq. Al-Qawiyul Matin yang maha perkasa, yang maha pemberi rezeki, yang maha kokoh. Kemudian meminta rezeki kepadanya rezeki yang halal. Masalahnya, banyak orang yang mengeluh, saya sudah berusaha berdoa, berusaha mengusahakan kebaikan, tapi kenapa Allah tidak memudahkan rezeki bagi saya? Jawabannya, banyak faktor yang mempengaruhinya. Kenapa dalam berdoa Anda tidak mengusahakan sebab-sebab untuk diterimanya doa? Kenapa hanya sekedar mengucapkan sambil lalu? Bukankah Allah menyebutkan banyak syarat-syarat? Apa ini Rasulullah SAW menyebutkan beberapa adab-adab yang memudahkan dikabulkannya doa? Kenapa dalam usaha dunia kalau kita berusaha selalu mengusahakan yang terbaik dengan sebab-sebab untuk memudahkan berhasilnya usaha kita? Tapi usaha untuk agama kita, doa kita yang sangat kita harapkan dikabulkan, untuk kebaikan agama kita, kebaikan iman kita kita lakukan dengan tidak yakin misalnya. Rasulullah SAW bersabda, Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin dikabulkan. Kemudian anjuran waktu berdoa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi SAW, alaihi wasallam, memilih waktu-waktu dikabulkannya doa, mengucapkan doa-doa yang di, dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikabulkan doa tersebut. Ini harusnya yang kita lakukan. Kita maksimalkan dulu usaha kita dalam berdoa. Bukankah doa itu adalah sebaik-baik usaha? Usaha yang paling utama untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah. Nah, kenapa tidak kita maksimalkan usaha kita ini dengan mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal-hal yang memudahkan dikabulkannya doa baru kita sampaikan yang dengan itu kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan pengabulan dosa pengabulan doa kepada kepada kita. Ini diantara eh, bukti-bukti kekuatan dan kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian <clears throat> juga diantara bukti-bukti kemahakokohan dan mahakuatan Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya seorang hamba itu diperintahkan untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa melindungi diri mereka dari kebinasaan. Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Kembalilah kalian kepada Allah, berlarilah kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi pering apa ini peringatan yang jelas bagimu. Seorang ketika takut kepada sesuatu, seorang manusia kepada, ketika takut kepada makhluk, maka dia akan lari dari makhluk tersebut. Tapi tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seseorang pun yang bisa lari darinya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar darinya. Dalam surat Al-Jin ayat 12, ucapannya jin yang mengatakan, "Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba." Dan sungguh-sungguh kami menyangka, kami meyakini bahwa kami tidak bisa mengalahkan, melemahkan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan juga tidak bisa melemahkannya dengan berlari darinya. Tidak ada yang bisa berlari dari Allah. Maka tidak lain ini menunjukkan kemahakuatan dan maha Allah Subhanahu wa taala, maka tidak cara tidak ada cara lain untuk menyelamatkan diri darinya kecuali dengan kembali kepadanya. Lihatlah zikir atau doa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Wala man wala manja wala malja aminka illa ilaik. Ya Allah, tidak ada tempat kembali dan tidak ada tempat berlindung dari dirimu kecuali dengan kembali kepadamu. Kecuali dengan kembali kepada Allah. Itulah cara berlindung dan untuk menyelamatkan diri dari segala sesuatu yang kita takutkan. Jadi, berlindung kepada Allah hanyalah kembali dengannya bagaimanapun keadaan kita, kita takut, kita khawatir, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Apalagi kalau kita berpaling dari peringatannya, kita akan lari kemana? Kita akan lari kemana? Kemana? Ucapannya salah seorang sahabat yang mengatakan, Ayu ardin tukilluni, wa ayu samain tudilluni. Bumi apakah yang akan menampungku dan langit apakah yang akan menaungiku kalau aku ber, berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala? Kita mau tinggal di mana? Kita mau lari kemana? Semua ini adalah milik Allah dan semua akan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk membalas dan memberikan hukuman yang benar-benar dahsyat kepada orang-orang yang berpaling dari peringatannya. Inilah bukti-bukti kekuatan dan kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak yang lain yang jelas semua bentuk kekuatan, semua bentuk keperkasaan dan kemahakuasaan di alam semesta ini adalah termasuk asar ya, pengaruh dari atau apa ini eh, bukti-bukti dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Matin yang maha kokoh, Al-Qawi yang maha kuat, Al-Aziz yang maha perkasa yang dengan ini menjadikan tenang orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu bersandar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Kemudian pengaruh positif dan manfaat utama mengimani nama Allah Al-Matin, yang maha kokoh, nama Allah yang maha agung ini. Tentu saja ini hubungannya yang paling utama diantaranya dengan masalah tawakal. Bersandar dan berserah diri. Orang yang meyakini kemahakuatan dan maha perkasaan Allah, maka dia tidak ragu-ragu lagi untuk bersandar kepadanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kecukupan menjanjikan pertolongan bagi orang yang selalu bersandar kepadanya. Sejauh mana seorang hamba selalu bersandar kepada Allah, maka sejauh itulah pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Subhanallah, tidak akan merugi orang-orang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah apa ini fahuwa hasbu maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi dirinya. Mencukupi dirinya artinya memudahkan pertolongan kepadanya, memudahkan penyelesaian segala urusan-urusannya dengan dengan syarat apa? Dengan syarat dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim ketika menjelaskan tentang zikir apa ini keluar rumah. Uh, apa ya? hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya ketika menjelaskan tentang zikir keluar rumah hadis yang sahih ya Rasulullah SAW terkenal ya mengatakan barang siapa yang keluar rumah kemudian membaca zikir Bismillahi tawakal ala Allah wala haula wala quwata illa billah dengan nama Allah aku bertawakal bersandar berserah diri kepadanya tidak ada daya dan kekuatan daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Ketika mengucapkan zikir ini, Rasulullah SAW menjanjikan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat akan mengatakan, wadhudita, hudita wa kufita wa Sungguh-sungguh kamu telah diberikan hidayah petunjuk, telah diberikan kecukupan oleh Allah dan telah dijaga olehnya. Subhanallah orang keluar membaca zikir ini mendapatkan keutamaan demikian. Apalagi kalau dia renungkan kandungannya bahwasanya tawakal bersandar diri kepada Allah dengan menyerahkan semua daya dan kekuatan kepadanya. Ini menjadikan baginya segala pertolongan dan segala kecukupan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita ketahui dalam hadis sahih ini, syaitan pun tidak mampu untuk menggodanya, untuk mencelakakannya. Bahkan syaitan mengatakan kepada teman-temannya yang lain, bagaimana kalian mungkin bisa mencelakakan seseorang yang telah diberi petunjuk, penjagaan, dan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar ini, siapa di antara orang yang beriman kemudian merasa takut ketika dia telah bersandar kepada zat yang maha kuat dan yang maha perkasa. Oleh karena itulah, ini termasuk anjuran bagi kita untuk memperbanyak uh, zikir yang sangat terkenal la wa la quwata illa billah yang ini disebutkan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim termasuk apa ini min kunuzil jannah? Kata Rasulullah SAW. Innaha min kunuzil jannah. Termasuk apa ini perbendaharaan surga. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi zikir la ila apa ini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah adalah termasuk min kunuzil jannah yang kita dianjurkan untuk banyak mengucapkannya dengan merenungkan kandungan artinya untuk menyempurnakan tawakal dalam dalam diri kita. Kemudian termasuk pengaruh positif dan manfaat mengimani nama Allah yang maha indah ini, Al-Matin ini, adalah keimanan kepada Allah, kepada nama Allah yang maha indah ini akan membuahkan dalam diri seorang hamba perasaan selalu tunduk dan merasa kurang di hadapan Allah, serta perasaan takut dan selalu bersandar kembali kepadanya. Dia selalu merasa takut karena dia melihat kelemahan dirinya. Dia selalu merendahkan diri dan merasa kurang karena dia mengetahui kekurangan manusia. Oleh karena itu dia akan selalu meminta kekuatan, meminta kes, apa ini eh, menyempurnakan kekurangan dirinya, meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini saja perasaan seperti ini merupakan kunci untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kunci utama mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ini juga mungkin saya pernah jelaskan dalam saya pernah menjelaskan dalam kajian kita bahwasanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala sewaktu menerangkan tentang makna taufik yang diambil dari sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau wala takilni ila nafsi tarfata ainin ya Allah janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri yang lemah meskipun cuma sekejap mata beliau mengatakan bahwa taufik itu artinya adalah Allah yakilakallahu ila nafsika fi fi'lil hasanati wa tarkis sayyi'at. Dengan Allah tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu sendiri dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Tidak percaya diri, tapi selalu bersandar kepada Allah. Mengakui kekurangan diri, ini justru arti taufik. Maka orang yang selalu mengakui kelemahan dirinya, mengakui kekurangan dirinya, yang dengan itu dia banyak berdoa kepada Allah, banyak berusaha memperbaiki diri, banyak menuntut ilmu karena tahu kekurangan dirinya. Demi Allah, demi Allah, dan demi Allah, inilah ciri-ciri orang yang selalu mendapatkan taufik darinya. Sebaliknya orang yang merasa percaya diri, merasa bangga dengan amalnya yang cuma sedikit, tapi kemudian dia merasa tidak butuh lagi berdoa kepada Allah, tidak butuh lagi bersandar kepada Allah, ini justru ciri-ciri orang-orang yang akan dicabut darinya taufik. Lihatlah para nabi alaihi musallatu wassalam. Allah terangkan sifat dalam Al-Quran. Innahum kanu yusari'una fil khairati. Wa yad'unana ragaban wa rahaban. Wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu segera berlomba-lomba dalam ke dalam kebaikan. Rajin semangat melakukan kebaikan. Bersamaan dengan itu Allah berfirman, wa yadu'unana mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Subhanallah, indahnya tawakal, indahnya takut kepada Allah yang dimiliki oleh para nabi alaihi wassalatu Semangat beribadah tapi tidak bersandar kepada amal perbuatan mereka. Mereka selalu menyerahkan kepada zat yang maha kuat, yang maha selalu memberikan taufik kebaikan kepada manusia. Nah oleh karena itu kata Ibnu Qayyim tadi, kunci daripada taufik, miftahu kata beliau, kunci taufik dari Allah adalah banyak berdoa. Ad-doa wasidkul luju ilaihi sungguh-sungguh bersandar kepadanya disertai dengan perasaan dan takut dan berharap. Inilah di antara buah mengimani nama Allah yang Maha Indah ini. Seorang hamba menyadari kelemahan dirinya dan selalu menyandarkan kekuatan dan kebaikan kepada Allah karena itu memang kenyataannya. Kita tidak akan mampu meninggalkan perbuatan buruk, tidak akan mampu mendapatkan hidayah keimanan, hidayah sunnah, mengenal nama-nama dan sifatnya, di zaman apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah dan banyak penyimpangan-penyimpangan agama seperti sekarang ini, kalau bukan dengan pertolongan Allah, dengan kasih sayang Allah dan rahmatnya kepada kita, kita tidak akan bisa mencapai keadaan kita seperti saat ini. Dimudahkan untuk mengenal petunjuknya, mempelajari agamanya, menikmati nikmatnya, mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan dengan pertolongan Allah dan dengan hidayahnya, kalau dengan kemampuan diri kita sendiri, maka siapa kita? Kita dulunya tersesat. Kita dulunya tidak mengenal agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan banyak di antara kita yang dulunya terjerumus dalam perbuatan maksiat yang demikian dalam, yang demikian jauh. Sebagaimana juga itu dialami oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat tidak tahu diri orang yang tidak mensyukuri nikmat ini dengan mengembalikan semua kekuatan, semua petunjuk, semua kemuliaan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala waman wajada khairan faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang mendapati kebaikan dalam dirinya hendaknya dia memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, inilah di antara uh, pengaruh positif dan manfaat mengimani nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah ini. Maka sekali lagi ini di antara manfaat kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah yang ternyata sangat kuat pengaruhnya dalam menyempurnakan, menumbuh suburkan iman seorang manusia dan menguatkan hal-hal yang ibadah-ibadah agung yang penting dalam dirinya, apalagi yang berhubungan dengan ibadah hati seperti tawakal, ketakutan, kesempurnaan iman, kemanisan iman dan yang hal-hal yang lainnya. Maka dengan inilah ini merupakan e, motivasi bagi kita semua untuk semakin semangat mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan e, inti atau ilmu yang paling utama dalam agama ini yaitu mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Maka dengan ini saya cukupkan kajiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari kajian yang kita adakan pada pagi hari ini dan minta maaf atas segala kekurangannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kecukupan, perlindungan dan hidayahnya kepada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan tawakal dan ketakutan dalam diri kita kepadanya serta semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongannya, keyakinannya kepada kita untuk semakin mantap berpegang teguh, memahami dan mengamalkan agamanya. Demikianlah afwan atas segala kekurangannya. Shallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fikhul Asma'il Husna. Walillahil Asma'ul Husna fad'uuhu biha. Doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi, menggunakan nama, nama Allah Ar-Rabb ini atau Rabbana misalnya Rabb kami wahai Rabb Penjelasan nama-nama Allah yang mulia. سيجزون ما كانوا يعملون Misalnya dalam Simaklah kajian fikih Asmaul Husna di setiap Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustaz Abdullah Taslim MA Hafirullah Ta'ala. Roja 756 kHz tapi bisa kelahiran, ya Ustaz atas pembahasan yang sangat bermanfaat dari penjelasan nama Allah yang mulia Al-Matin. Ikhwatal iman dimanapun Anda berada, seperti biasa kami lanjutkan acara kita dengan sesi tanya jawab melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543 dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema dan pembahasan kita. Kita angkat untuk yang pertama dari panel phone kita ada Pak Abdul Aziz di Jakarta silakan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ustaz. Uh, Ustaz, uh, ketika kita mencoba untuk uh, menegakkan sunnah, terkadang kita menjadi terasing dan itu uh, menguji kekokohan kita Ustaz. Uh, bagaimana saran Ustaz agar kita diberikan kekokohan sehingga terkadang karena terkadang kita uh, meninggalkan keridoan Allah hanya untuk keridoan manusia untuk kita dapat ya misalkan lebih bersosialisasi dengan mereka dengan mengorbankan keridoan Allah dan saya mohon doa pada Ustaz agar saya diberikan uh, apa tawakal yang sempurna kepada Allah demikian halnya kepada umat muslimin dan muslimat lainnya. Nah. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya Ustaz. Jazakumullah khairan. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya dan kekuatannya kepada Allah ini dan semua kaum muslimin dalam memahami dan mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta memperjuangkannya. Amin. Uh, kondisi yang antum tanyakan itu dialami oleh semua orang yang beriman sebagai ujian bagi keimanan mereka. Cuma alhamdulillah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tidak kurang untuk menghibur orang-orang yang beriman agar mereka teguh dalam agamanya. Banyak sebab-sebab yang bisa kita lakukan. Pertama yang tadi yang paling utama adalah pada zat yang maha mampu menguatkan kita dengan banyak berdoa. Hati kita perlu dikuatkan. Sebagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang kuat menghadapi cobaan yang demikian besar bersamaan dengan itu mereka teguh dan tidak ada seorang pun yang berpaling dari agamanya. Maka petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini misalnya kalau kita membaca kisah-kisah para nabi, orang-orang yang soleh, keteguhan mereka sewaktu mempertahankan agama Allah, kita akan termotivasi. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang terkenal surat An-Nisa, "Wa يُتِئِ اللَّهَ wa rasulahu faulaika ma faulaika ma alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna rafiqa." Wa wa rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia nanti akan bersama di sorga dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, orang-orang yang sedih, mati syahid dan orang-orang yang soleh. Kemudian Allah akhiri dengan firman-Nya, wahasuna ula ulaika rafiqa" dan mereka adalah sebaik-baik teman. Kata para ulama, firman Allah ini diakhiri dengan mereka adalah sebaik-baik teman itu untuk merupakan hiburan bagi orang-orang yang berpegang dengan petunjuk para nabi di akhir zaman, ketika merasakan kesendirian atau keterasingan, jangan bersedih hati. Kenapa? Karena mereka ingat di akhirat nanti mereka bakal ketemu dengan teman-teman yang terbaik. Teman-teman yang paling mulia. Yang dulunya juga mengamalkan seperti yang mereka amalkan yaitu para nabi, orang-orang sedih, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka adalah hasuna ulaika rafiqo, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Ini di antara sebab yang kita lakukan. Jadi kita banyak membaca kisah-kisah mereka, kemudian banyak uh, mempelajari apa ini hal-hal yang berhubungan dengan keimanan untuk menguatkan keimanan kita. Karena jika manusia telah merasakan kesempurnaan im iman, maka penderitaan apapun yang dirasakannya akan terasa remeh. Ini seperti gambarannya imannya para sahabat ketika mereka diterangkan dalam sebuah hadis yang sahih tentang sebab yang menjadikan mereka teguh menghadapi demikian besar cobaan adalah karena apa? Wa kadzalikal imanu hina tukhalitu bashashatuhul qulub. Memang demikian keadaannya iman ketika kemanisannya telah merasuk dan dirasakan dalam hati manusia. Orang yang telah mencapai kesempurnaan iman seperti ini dia tidak akan goyah menghadapi cobaan yang bagaimanapun besarnya. Demikian. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jazakallah heran. Dan berikut dari penelpon yang kedua ada Abu Sofwan Jakarta. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Untuk memotivasi untuk kita mendapat pertolongan dari Allah, tolong Ustadz berikan contoh beberapa orang yang dapat pertolongan dari Allah. Seperti ada salah satu riwayat, yaitu dari Ansor, Abu Milak yang dapat pertolongan dari Allah ketika dia akan dirampok, dia mohon untuk wudhu dan sholat empat rakaat. Dalam doa sujudnya itu, wahai yang maha pengasih, maha pemilik arus yang mulia, wahai yang maha kuasa dan berbuat yang dikendakinya dan lain-lain, dibaca sebanyak tiga kali sehingga datang pertolongan Allah, diturunkan malaikat, langit tempat, dan orang yang merampok itu dibunuh. Mudah-mudahan ini juga mendapat salah satu contoh untuk motivasi. Mungkin ada yang lainnya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Iya. Jadi seperti ini bentuk-bentuk apa doa kepada Allah ketika manusia dalam keadaan terdolimi, dalam keadaan terdesak, maka orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tentu akan dimudahkan insya Allah pengabulan doa pengabulan daripada doanya. Ya, terima kasih atas masukannya. Barakallahu Ya, uh, tadi Bapak meminta contoh yang lain dari eh, apa uh, surah dari orang eh, orang-orang soleh bagaimana Ustaz? Ada uh, yang ya. mendapatkan pertolongan begitu Ustaz? Iya, uh, seperti yang diceritakan tadi saya saya sendiri tidak ingat apakah riwayatnya saya atau tidak. Nah. Cuma yang jelas Ibnu Taimiyah itu banyak menyebutkan contohnya contoh demikian dalam kitabnya بين awliya Allah, الله Rahman, الرحمن وأولياء syaitan, ya perbedaan antara wali-wali Allah dan wali syaitan waktu beliau menyebutkan tentang contoh kar apa ke peristiwa luar biasa atau karomah dari kasih kasih Allah ketika mereka mendapatkan kesulitan seperti misalnya uh, siapa ini Safina Maula Rasulullah SAW Safina pelayannya Rasulullah SAW bekas budaknya Rasulullah SAW waktu ditangkap semua orang kafir dalam sebuah peperangan kemudian beliau bisa melarikan diri. Di tengah hutan beliau bertapa-ini di tengah padang pasir atau di tengah hutan ketemu dengan singa ya. Singa yang kemudian dengan izin dari Allah dia mengatakan eh, ana makmur wa anti wa anti makmurah kamu diperintahkan oleh Allah dan aku juga diperintahkan oleh Allah sehingga kemudian justru yang menjadi pembimbingnya untuk menunjukkan jalannya yang tadinya tersesat dia jalan mengerti jalan kemudian singa itu yang menunjukkannya contoh seperti itu dan ini banyak dialami oleh para ulama salaf tetapi ini bukan sesuatu yang menjadikan mereka sombong atau mereka terpamerkan sebagaimana perbuatannya para wali-wali syaitan ya, kekasihnya syaitan dengan memamerkan hal-hal yang luar biasa padahal itu bantuan dari syaitan. Ini bukan sifatnya orang-orang yang soleh, mereka mendapatkan hal ini ketika mereka dalam keadaan terdesak dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya kepada mereka. Baik, terima kasih jazakallahu khairan dan berikut dari penelpon ketiga ada pendengar kita di Bekasi silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Uh, anak hamba Allah, ah, anak ingin ah, menanyakan. setiap kali kajian uh, Ustadz anak ikuti itu, setiap kali rasanya itu apa? dada itu bergemuruh, terus air mata mengalir. Terus apakah pada saat ketika itu Eh, kita boleh berdoa pada Allah dan uh, doa itu diterima oleh Allah. Demikian Ustaz. Nah. nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada ibu dan kepada kita semua untuk lebih bisa uh, meresapi hal-hal yang akan menambah keimanan kita dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya. Insya Allah mudah-mudahan sangita atau perasaan uh, apa ini senang ketika kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini merupakan tanda-tanda kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuman nar." Ainun batat tahrusu fi wa ainun bakat min khasyatillah. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Pertama, mata yang begadang berjaga di malam hari di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu ini dan semua kaum muslimin yang takut dan menangis ketika mendengarkan peringatan dari Allah uh, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberikan janji dalam hadis yang sahih ini. Ya. Baik, terima kasih jazakallah khairan atas jawaban Ustadz. Berikut dari pesan singkat ya dari Umurani di Cakung yang pertama. Ya Ustadz, mengapa saya selalu merasa malu untuk berdoa kepada Allah Ta'ala? Karena anak merasa tidak pernah bisa sungguh-sungguh di dalam berdoa dan tidak pernah merasa untuk diterima doa saya ini. Mohon nasihat dari Ustadz, jazakallah khairan ya Ustadz. Taufik, apa yang ibu rasakan ini termasuk tipu daya syaitan. Nah, dia ingin menghalangi ibu dari satu kebaikan yang besar. Satu sifatnya orang-orang yang soleh, termasuk sifat utama orang-orang yang soleh. Selalu merendahkan diri kepada Allah. Doa itu menghimpun banyak kebaikan, bukan cuma sekedar meminta dan dikabulkan. Tapi doa itu menunjukkan penghambaan diri seorang hamba yang sebenarnya. Karena dalam doa kita menundukkan diri, meminta, merendahkan diri. Yang ini uh, apa ini tidak pantas diserahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malu kita berdoa kepada Allah, terus kepada siapa kita akan meminta? Kepada siapa yang akan meminta pertolongan, meminta taufik, meminta kekuatan iman kalau bukan kepadanya? Maka ini harus dihilangkan. Adapun kenyataan kita mengatakan saya kok belum sungguh-sungguh, maka jawabannya ini godaan syaitan, kita belajar berdoa. Belajar berdoa, semangat berdoa. Kalau mungkin pertama kali kurang sungguh-sungguh kita oh, coba lagi, Ingatlah nasihatnya Umar ibn Khattab yang sangat terkenal. Inilah ahmilu Hamal ijabah. Wa innama ahmilu hamal doa. Aku itu tidak hanya membawa sekedar keinginan untuk dikabulkan. Ini bukan tujuan utama. Tapi yang aku bawa adalah semangat berdoa. Semangat berdoa karena ini menunjukkan kebaikan. Karena ini menunjukkan keagungan yang tinggi. Jadi semangat berdoa itu sudah merupakan kebaikan. Apalagi kalau dikabulkan, apalagi kalau dengan doa itu dijanjikan keutamaan yang besar, maka sangat merugi orang-orang yang meninggalkan ibadah yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada ibu dan semua untuk banyak berdoa kepadanya dan sungguh-sungguh dalam menyampaikan permohonan kita kepadanya. Baik, terima kasih jazakallah heran. Berikutnya dari Pak Anang di Jakarta Selatan yang bertanya, "Ya Ustaz, bolehkah kita berdoa atau berzikir atau kita uh, ya melaksanakan doa-doa atau zikir yang mutlak, tetapi kita tidak mempunyai wudhu, Ustaz. Mohon penjelasannya. Iya. Uh, <coughs> berdoa, berzikir, <coughs> menurut pendapat yang kuat, itu tidak disyaratkan dalam keadaan wudhu meskipun itu lebih utama. Meskipun itu lebih utama. Jadi kita boleh berzikir kepada Allah berdoa dalam semua keadaan tapi kalau kita mampu, maka lebih utama untuk dianjurkan dalam keadaan berwudu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Inni karihtu an azkurallaha illa ala taharatin. Aku tidak suka untuk berpikir menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Kata para ulama ini tidak wajib tapi keutamaan. Maka kalau kita mampu sebaiknya berwudu. Tapi kalau tidak mampu dalam kondisi-kondisi darurat misalnya atau dalam kondisi mm, susah misalnya kita di kendaraan, tapi kita butuh berdoa, apalagi zikir ini kita dianjurkan di setiap saat kita ucapkan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah di kulli ahyani. Rasulullah SAW berzikir kepada Allah dalam semua keadaan beliau, termasuk dalam keadaan uh, sedang tidak suci misalnya atau bahkan dalam keadaan junub. Manusia butuh berzikir kepada Allah. Mungkin waktu itu dia butuh berdoa kepada Allah yang mendesak permintaannya. Maka dalam kondisi-kondisi yang seperti ini kita sulit untuk anu, maka kita ucapkan jangan sampai kita diluputkan dari keutamaan berzikir kepada Allah meskipun yang terbaik kalau kita mampu usahakan dalam keadaan berwudhu maka itu lebih lebih utama dan lebih baik ya. Baik, terima kasih jazakallah khairan. Masih dari pesan singkat Ustaz dari Pak Syafriyadi di Sumatera Utara, eh, Labuhan Batu yang bertanya, "Ya Ustaz, eh, bagaimanakah syarat-syarat dikabulkannya doa?" saya sudah berupaya untuk mentaati dan melaksanakan perintah Allah Ta'ala ibadah dengan um, senantiasa mengikuti sunnah namun uh, banyak di antara doa-doa yang saya panjatkan belum bisa terkabulkan mohon penjelasannya jazakallah khairan ya Ustaz iya syarat-syarat dikabulkannya doa atau apa ya bukan syarat ya, syarat-syarat dan adab-adab itu kalau bisa bapak baca ada bukunya Ibnu Qayyim dari terjemahkan ada dawa ya, atau ya dakwah dawa itu diterjemahkan entah judulnya kalau nggak salah penyakit hati dan obatnya atau apa begitu ya. Yang uh, eh, itu diterangkan secara lengkap. Misalnya doa itu kata beliau, doa itu adalah obat sebab untuk kebaikan. Tapi dia itu kadang lemah dalam berdoa. Sebagaimana pengobatan uh, badan manusia, obat tentu kalau kurang kuat, kurang pas, maka tidak akan bisa memberikan penyembuhan. tadi beberapa adab-adabnya, kurang yakin kita dalam dan seterusnya. Kemudian yang paling penting untuk diingat, yang saya terangkan tadi, apa itu yang kita harapkan darinya bukan cuma sekedar pengabulan dalam artian terwujud keinginan kita. Pertama, Rasulullah SAW kan bersabda, Mamin muslimin yad'u bida'wati laysa ismun wala qati'atur rahim, illa a'tahu Allah ihda tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan satu doa yang tidak ada padanya dosa eh, dan tidak memutuskan silaturahim kecuali Allah memberikan satu dari tiga keutamaan. Ajilalahu da'watahu bisa jadi langsung dikabulkan doanya atau imma fil akhirah atau disimpankan bagi untuk kebaikan di akhirat wa dengan anhu ini mitlah atau dengan doa itu akan dibalikkan darinya satu keburukan yang tadi akan menimpa dia. Lalu jangan cuma diharapkan pengabulan doa yang segera itu itu yang terbaik belum tentu. Belum tentu bisa jadi oh, dan ini ya ini termasuk di antara Uh, penyandaran yang sungguh-sungguh kepada Allah seorang itu hendaknya meyakini bahwa apa yang Allah pilihkan bagi dia itulah yang terbaik kata sahabat ketika Nabi SAW Al Hasan radhiyallahu anhu manitakala ila husni ma husni ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'an barang siapa yang selalu bersandar kepada kebaikan pilihan Allah terbaiknya pilihan Allah untuk dirinya maka dia tidak akan perlu mengangan-angankan atau menginginkan apa-apa lagi selain itu jadi kita yakin apa yang Allah pilihkan bagi kita dengan pengabulan doa kita itu yang terbaik Allah tidak dikabulkan saat ini menurut kita tapi disimpan untuk bagi pahala bagi kita di akhirat atau mungkin juga karena Allah ingin terus kita berdoa karena termasuk di antara sebab yang menghalangi terkabulnya doa adalah istijal merasa tergesa-gesa yang disebutkan dalam Nabi SAW orang yang mengatakan da'autu wa, wa da'autu wa lam aku telah berdoa berdoa dan berdoa tapi tidak pernah dikabulkan dia termasuk sikap tergesa-gesa maka subhanallah rahmat dan, dan karunia Allah itu luas. Dan pilihan Allah itu lebih baik daripada pilihan kita pilihan diri kita sendiri. Karena dia yang lebih mengetahui tentang akibat dari sesuatu seandainya Allah memperlakukan hal tersebut kepada kepada kita. Maka sangka baiklah kepada Allah, terus berdoa kepadanya karena itu sudah menunjukkan kebaikan dan keutamaan serta kemuliaan seorang hamba dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan Bapak dan semua kaum muslimin untuk mendapat kebaikan dan keutamaan darinya. Nah, jazakallah khairan Ustaz. Masih ada waktu Ustaz untuk menerima pertanyaan berikutnya? Oke, okay, Ya, taib, eh, kita angkat pertanyaan dari pendengar kembali dari telepon di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. <clears throat> Silakan, Ibu. Iya. Ini Pak Ustaz, saya kan kalau berdoa saya uh, saking apa ya? yakin karena Allah itu kayak terumpama umpama eh, bahwa Allah itu Maha Penyembuh Nah, jadi eh, eh, kalau doa penyembuh memang saya udah hafal bahasa Arabnya ya. Tapi kalau ingin mendoakan umpama anak lagi sakit, jadi saya baca eh, dengan bahasa Indonesia, tapi saya sebut juga dengan bahasa Indonesia bahwa kekuasaan dia gitu, bahwa dia itu penyembuh, dia itu maharaja, raja langit bumi gitu. Ya, pertanyaan jadi, Ibu. Jadi saya mengucapkan uh, begini dengan bahasa Indonesia, ya Allah, sembuhkanlah karena engkau yang mau menyembuh yeah. Iya. sebut gitu emang sekali waktu memang uh, terkabulkan, tapi saya terus dengan bahasa Indonesia aja nggak apa-apa kan. Iya Iya, itu saja pertanyaannya Bu ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tapi Ustaz bisa menyimak Ustaz ya? Iya bisa. Ya, bisa. Iya. Nah, Oh, ya, ini tadi termasuk doa yang bagus sekali dari Ibu. Masya Allah, apa ini Eh, kesungguh-sungguhan seperti itu ya ini keyakinan dalam hati kita untuk waktu berdoa kepada Allah meyakini bahwa dialah yang maha menyembuh, memiliki kekuatan maha menguasai alam semesta ini sangat baik dan doa yang diucapkan masya Allah doa yang baik tidak ada masalah cuman lebih utama waktu menyebut nama Allah disebut dulu lafaznya dalam bahasa Arab bu jadi Eh, nama Allah itu kan Allah yang disebut dirinya. Memang kita sebutkan terjemahan boleh, tapi lebih utama lagi sebutkan langsung namanya. Jadi kan ringan ya dihafal kayak Maha Penyembuh Asyafi misalnya. Asyafi atau Al-Qawi, Ya Allah sembuhkanlah diriku, mudahkanlah aku mendapat kesehatan. Sesungguhnya engkau adalah asyafi, maha penyembuh. Jadi sebut dulu namanya. Ya Allah berikanlah kekuatan kepadaku, sesungguhnya engkau al-qawi, maha caranya. Jadi sebut dulu namanya, sebutkan terjemahannya, tidak mengapa itu lebih lebih lebih baik insya Allah. Ya, terima kasih jazakallah khair untuk jawaban yang sudah disampaikan. Kita angkat dari penelpon kembali di kesempatan pagi hari ini. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, dikecilkan radio monitornya Bu. Eh, volumenya dikecilkan sedikitnya, silakan. Ya, masih ada feedback Bu? Iya. Silakan Bu. Ya. Waalaikumsalam, silakan. Uh, ini Pak Ustaz saya mau tanya ya eh, apa namanya kalau kita kan namanya ibu rumah tangga ya kita selalu ingin hati kita tuh tidak kosong oleh asma-asma Allah. Terkadang kita bahkan tidak mengucapkan dengan apa namanya dengan lisan tapi yeah. di iya. dalam hati itu mm. boleh tidak Baik. atau ketika kita berdoa itu antara azan dan ikoma atau di tempat-tempat tertentu itu ada awalannya tidak seperti baca apa dulu gitu hmm. hmm ketika hmm. kita memohon kepada Allah hanya itu aja Pak Ustadz terima kasih Baik. banyak Allah Allah kasiron assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah silakan kita mengucapkan dalam hati kita meyakini dalam hati benar harus seperti itu disertai dengan ucapan di mulut karena doa itu harus terucap diucap. Zikir itu harus diucap, jadi kita ucapkan dengan lisan, dengan lidah kita. Hati kita merenungkan isinya begitu. Itu yang kita yang apa ini yang akan memudahkan terkabulnya doa. Jadi hati merenungkan karena Rasulullah SAW bersabda, wa alamu anna Allah la yastajibu doaan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak perhatikan. Maka kita ucapkan, kita doa dan kita renungkan dalam hati kita kandungan dan apa ini meyakini dalam hati serta mengikuti artinya. Kemudian doa-doa yang kita ucapkan baik di antara adzan dan iqamah dan yang lainnya, ya kita ucapkan kita mulai dengan banyak adab-adab yang diajarkan dalam sunnah Nabi SAW. Kita muji-muji Allah dulu. Kita muji ya Allah bagi kita puji milik milik mula segala kerajaan langit dan bumi. lah yang maha kuat, maha perkasa. Sebutkan. Kemudian setelah itu kita ucapkan permintaan kita, kemudian sebutkan nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Ya Allah mudahkanlah hidayah bagiku, kebaikan bagiku. Sesungguhnya engkau adalah Al-Fatah yang maha pembuka kebaikan dan hidayah bagi manusia. Mudahkanlah rezeki yang halal bagiku, sesungguhnya engkau Ar-Razzaq. Jadi sebutkan nama Allah. Kemudian setelah itu diakhiri dengan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga adab yang bagus, termasuk menghadap kiblat. Bahkan kalau kita mulai seperti kata para ulama, kita mulai dengan kebaikan dulu, kita bersedekah dulu, kita bersedekah dulu atau melakukan kebaikan-kebaikan yang lain ini juga dianjurkan dianjurkan. Kemudian kita berusaha konsentrasikan hati kita dulu sebelum kita berdoa, ini juga sangat baik. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi apa ini sudah terburu-buru, waktunya sudah mepet, ya tidak mengapa kita mengucapkan doa yang jelas. Yang paling penting tadi, ucapkan di lisan dan renungkan kandungannya dalam hati agar pengaruh doa kita lebih besar dan lebih lebih baik lagi insya Allah. Terima kasih dan kita angkat satu penelpon terakhir ya di kesempatan hari ini. Ada penelpon kita, halo. Halo. Ya, silahkan dengan siapa Pak? Uh, Ishardi Ciputat. Pak, Ishardi, silahkan Bapak. Uh, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya mau tanya Pak Ustaz. Kalau berdoa itu pernah saya dengar katanya kita tidak boleh berdoa uh, sebanyak-banyak mungkin. Jadi berdoa itu hanya seperlunya saja sesuai dengan contoh Nabi. Jadi kedua Pak Ustaz, saya kalau berdoa itu kan dalam bahasa Indonesia. Apakah itu boleh? Lalu saya berdoa juga apa perluan saya, kebutuhan saya, saya tempat mengadu gitu Pak Ustaz. Jadi yeah. setiap saya um, habis habis do, habis azan antara azan dan komat, saya berdoa. Itu saya berdoanya lama sekali Pak Ustaz karena banyak yang saya minta dan yeah. itu sudah saya rutin saya lakukan Pak Ustaz dalam bahasa Indonesia. Mhm. Apakah hal ini boleh Pak Ustaz? Apakah ini uh, menurut uh, salah satu itu katanya ini tidak boleh tidak sama dengan uh, hmm. doa dari Nabi. Iya. Uh, tolong penjelasannya Pak Ustadz. Terima Baik. kasih Pak Ustadz. terima kasih kembali untuk Pak Ishardi. Silakan Ustadz. Mohon maaf ada sedikit kualitas yang kurang bagus mungkin saja ya, dari penerimaan telepon Ustadz. Iya, Namun ya, uh, insya Allah bisa masih kita uh, terima dengan jelas. Silakan Ustadz. Uh, ah, iya ini ucapan tadi apakah uh, apa keterangan tadi tidak boleh berdoa sebanyak-banyaknya ini justru keliru. Dianjurkan berdoa sebanyak-banyaknya, meminta yang terbanyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru keliru pendapat seperti tadi, aneh sekali. Allah itu zat yang maha luas pemberiannya, justru kita banyak paling butuh kepadanya, kita minta semua kepa kepadanya. Minta apa saja yang sekecil-kecilnya dan sebanyak-banyaknya. Lihatlah doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu meminta pengampunan Allahumma firli dan kullahu, dikkahu wa wa khata'ahu wa amadahu wa Ya Allah ampunilah semua dosaku, semuanya. Yang kecil maupun yang besar, yang sengaja maupun tidak sengaja, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, yang lalu yang akan datang. Itu doa-doanya Nabi SAW. Justru yang sesuai dengan sunnah Nabi itu, berdoa banyak-banyaknya meminta keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dalam masalah yang sekecil-kecilnya. Ingat, Berdoa itu bukan cuma sekedar kita untuk dikabulkan. Tapi doa itu adalah melatih diri kita untuk selalu bersandar kepada Allah. Dan selalu menggantungkan diri kepadanya. Yang mana Allah akan memberikan taufik dan pertolongannya seharusnya sesuai dengan ketergantungan hamba itu kepadanya. Jadi meminta kepadanya yang seperti apa yang Bapak lakukan, meminta sebanyak-banyaknya, banyak berdoa. Demi Allah, demi Allah itu justru tanda-tanda orang yang baik. Tanda-tanda yang selalu mendapat orang yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman tentu saja yang terbaik adalah doa dari Al-Quran dan Sunnah. Dan doa dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kalau kita kumpulkan akan berjam-jam kita ucapkan. Rasulullah SAW waktu di Arafah, eh, haji, waktu haji wada, uh, mulai wukuf itu setelah selesai sholat duhur, sampai matahari terbenam. Rasulullah SAW tidak mengerjakan pekerjaan lain selain berdoa. Apakah ada yang mengatakan Nabi itu banyak dosanya sehingga perlu minta ampun? Tidak. Nabi SAW telah dipenuhi kebutuhannya oleh Allah. Tapi bersamaan dengan itu beliau adalah hamba yang paling rajin meminta kepada Allah karena semakin takwa seseorang maka semakin besar pula ketergantungannya dan banyak permohonannya kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Oleh karena itulah ini contoh yang sebaik-baiknya Rasulullah SAW berdoa bayangkan dari hadir zuhur sampai matahari terbenam. Sampai disebutkan dalam hadisnya Jabir dalam Sahih Muslim, ketika sedang sungguh-sungguhnya berdoa mengangkat tangan sampai jatuh sel, apa ini selendang beliau, selempang beliau dari dari punggungnya. Rasulullah SAW tidak mengambilnya sampai terlihat punggungnya. Ini menunjukkan kesungguhan beliau dalam berdoa, padahal beliau adalah hamba yang telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang, hamba yang paling sempurna imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, baik Ustaz Jazakallah Heran dan pertanyaan dari Pak Ishardi tadi menutup perjumpaan kita untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi Ustaz untuk keluangan waktunya dan ada kesimpulan akhir untuk menutup perjumpaan kita silakan. Ya, eh, kesimpulannya mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, ya, yang maha indah itu akan memberikan pengaruh untuk menyempurnakan keimanan kita serta memberikan buah yang sangat manis yaitu memotivasi kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semangat mendekatkan diri kepadanya insyaallah. Baik, terima kasih jazakallah khairan Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memberkahi ilmu yang telah Ustaz sampaikan dan semoga kita bertemu kembali di kesempatan hari Kamis yang akan datang. Terima kasih dan kami akan menutup koneksi uh, eh, lain telepon dengan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Assalamualaikum. Baik, demikian saudaraku seiman dimanapun Anda berada di seluruh penjuru tanah air. Kajian kita di kesempatan ini dari pembahasan fikih Asmaul Husna, penjelasan dari nama Allah yang mulia Al-Matin disampaikan oleh Ustaz Abdullah Taslim MA Hafirullah. Semoga bermanfaat dan terima kasih kebersamaan Anda di kesempatan hari ini. Demikian khotal iman, kami undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikhul asma'il husna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi Misalnya dalam surat Simaklah kajian fikih Asmaul Husna di setiap Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustaz Abdullah Taslim MA Hafirullah Ta'ala. Roja 756 kHz